Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd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 Malam hari ini kembali kita semua dikumpulkan Allah Ta'ala bersama-sama di salah satu rumahnya Pertama kita mengerjakan surat maghrib berjamaah Semoga Allah Ta'ala menerima ibadah surat maghrib kita tadi Bapak Ibu Yang kemudian kita lanjutkan dengan mempelajari Salah satu bagian daripada iman kepada hari kiamat Yaitu iman kepada surga Mudah-mudahan yang kita lakukan bersama ini mendatangkan rahmat, barokah, ridho, dan ampunan dari Allah Ta'ala menjadi pemberat timbangan amal kita, timbangan amal soleh Bapak Ibu sekalian pada hari kiamat nanti juga menjadi wasilah mudah-mudahan dengannya kita kelak berkumpul bersama-sama dalam surga firdaus yang paling tinggi tanpa azab maupun hisab. Amin. Malam hari ini Bapak Ibu kita masuk judul baru <clears throat> yaitu dikeluarkannya orang-orang mukmin ahli maksiat dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Jadi di antara akidah ahlu sunnah wal jamaah yang orang-orang khawarij juga orang-orang mu'tazilah mengingkarinya adalah syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di antara syafaat yang mereka ingkari itu adalah keluarnya orang-orang ahli maksiat dari neraka untuk masuk surga. Karena akidahnya orang-orang khawarij, siapapun yang melakukan dosa besar itu kekal dalam neraka. Sementara orang-orang Mu'tazilah Qadariyah mereka mengatakan orang yang melakukan dosa besar itu tidak di neraka dan tidak di surga tapi fil manzilati bainal manzilatain pada satu tempat di antara dua tempat. Tidak tahu tempat apa itu namanya itu. Yang jelas itu nggak ada dalilnya. Imma surga, imma neraka. Kalau ada satu tempat itu namanya akrof, Bapak Ibu. akrof ya, tempat yang tinggi. Nah, tempat yang tinggi ini dikatakan orang-orang yang seimbang antara kebaikan dan keburukannya mereka ditahan di tempat yang tinggi antara surga dan neraka namanya A'raf. Tapi mereka kata Allah taala nanti akan masuk surga begitu dan tidak ada catatan, tidak ada dalil sedikit pun yang menerangkan bahwa mereka masuk neraka gitu. Kata Allah Ta'ala dalam surat Al-A'raf Lam yadkhuluha wahum yatma'un. Mereka belum masuk ke dalamnya Padahal mereka sangat ingin masuk ke dalam surga Itu penduduk A'raf Ada yang mengatakan mereka adalah orang-orang yang sama Antara kebaikan dan keburukannya 50-50 ada yang mengatakan mereka adalah orang-orang yang mati syahid dalam perang visabilillah tapi ketika berangkat tanpa izin bapak ibunya. Ya. Masuknya uh, apa mati syahidnya menghalangi mereka masuk neraka sementara durhaka kepada bapak ibunya menghalangi mereka masuk sur surga. Tapi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala mereka nanti akan masuk surga. Cuman ketika melihat orang-orang di sebelah kanannya ketika noleh masuk neraka, eh masuk surga, mereka berkata salamun alaikum keselamatan atas kalian gitu kan. Dan mereka pingin sekali termasuk penghuni sur surga. Ketika Allah mengalihkan pandangan mereka ke arah kiri, mereka mengatakan Rabbana la taj'alna ma'al qaumidh zalimin. Wahai Rabb kami, jangan jadikan kami bersama orang-orang yang zalim. A'raf bukan manzila benal manzilatain. Kalau al-manzilah benal manzilatain itu buat-buatan orang Mu'tazilah gak ada dalilnya Bapak Ibu. Sementara orang-orang Khawarij itu mereka tadi mengatakan apa? Setiap pelaku dosa besar maka abadi dalam neraka dan kafir. Itu orang-orang khawa, khawarij. Adapun ahlu sunnah wal jamaah setiap orang yang melakukan dosa besar dari kaum muslimin yang masih sholat ahlul qiblah ya ahlul qiblah jadi orang-orang yang ahli kiblat maksudnya masih sholat ke arah kiblat sholat lima waktu ketika mereka melakukan dosa besar selama tidak sampai syirik ya selama mereka tidak menghalalkannya maka mereka tidak dikatakan kafir mereka dikatakan mukmin muslim tapi fa fasik ya bukan dikatakan murtad bukan dikatakan kafir ndak gitu ya karena banyak dalil. Nah, di sini bab kita itu nanti berkaitan dengan itu sedikit dikeluarkannya orang-orang mukmin ahli maksiat dari neraka dan dimasukkannya dalam sur surga dan pada mereka inilah Bapak Ibu hadis-hadis yang berbunyi seperti la yadkhulul jannata qattat, tidak masuk surga tukang adu domba. Tukang apa? Qattat itu adalah namam, tukang namimah, tukang adu domba. Jadi makna hadis ini tidak masuk surga tukang adu domba, seakan-akan tidak akan masuk selamanya, tidak selama dia tidak menghalalkan itu maka dia tetap mus muslim. Jadi maknanya tidak bisa masuk surga bersama orang-orang yang masuk surga pertama kali ke dalamnya. Jadi karena dosa namimah ini, dosa adu domba ini, akhirnya dia sebelum masuk surga harus mampir dulu ke dalam neraka. Neraka. Jadi namimah itu Pak A datang ke B, bawa beritanya C datang ke C bahwa beritanya B, datang ke E bahwa beritanya B sama C gitu. Jadi kemana-mana itu berusaha untuk yufarriqu bainal mar'i wa zawjih memisahkan antara suami dengan istrinya memisahkan antara bapak dengan ibunya memisahkan antara teman dengan temannya itu iblis itu nah Makanya dikatakan bahwa tukang adu domba itu dalam satu hari bisa merusak yang lebih banyak dibandingkan tukang sihir dalam satu tahun. Hanya lewat mulut, hanya lewat lisan. Ya, hanya lewat lisan. Makanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan inna minal bayani la sihra. Sesungguhnya di antara penjelasan itu ada unsur sihirnya. Nah, apakah penjelasan itu berarti hukumnya haram seperti sihir? Tidak juga. Maksud Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam penjelasan yang bagus itu mirip seperti si sihir. Kadang orang ngomongnya enak pak, itu bisa menyihir orang. Nah, ini kalau digunakan dakwah dalam kebaikan bagus. Tapi kalau digunakan dalam mencampur adukkan antara kebaikan dengan keburukan, menjadikan yang hak menjadi batil, ini sangat dikhawatirkan. Nah itulah ilmu komunikasi itu di situ. Kalau digunakan dalam keburukan bahaya semua orang bisa murtad gitu kan. Nah itulah makna inna minal bayani sihra. Makanya siapapun yang diberi Allah Ta'ala anugerah lisannya fasih, ngomongnya enak, renyah, siapapun yang mendengar ucapannya itu enak gitu, itu fungsikan dalam keba lan apa kebaikan sama seperti hadis yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan la yadkhulul jannata mudminu khomrin tidak bisa masuk surga orang yang kecanduan khomr itu selama dia tidak mengatakan khomr itu halal bapak ibu maka dia tetap muslim cuma fasik kalau meninggal sebelum taubat nanti tidak bisa masuk surga pertama kali bersama orang-orang yang masuk ke dalam ke dalamnya mau tidak mau harus diampirkan dulu ke dalam neraka. Ya kalau cuma sehari Pak kalau satu bulan satu hari itu seribu tahun loh dalam hitungan dunia dunia. Juga sama seperti hadis Nabi yang mengatakan la yadkhulul jannata aqun liwalidai tidak bisa masuk surga orang yang durhaka kepada bapak ibunya. Ada hadis lagi la yadkhulul jannata tidak masuk surga man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu orang yang tetangganya itu tidak merasa aman dari gangguannya. Ini semua adalah dosa besar Bapak Ibu. Selama pelaku tidak menghalalkannya, kemudian meninggal tanpa tobat, maka dia tidak bisa masuk surga pertama kali bersama orang yang masuk ke dalam ke dalamnya. Sekarang saya bacakan. Pintu-pintu surga akan dibuka untuk orang-orang beriman agar mereka memasukinya sehingga masing-masing memperoleh derajatnya dan masuk ke dalam rumahnya Masya Allah ya. ketika proses masuknya orang-orang beriman sudah selesai yaitu setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meminta agar pintu surga dibuka dan Allah memberikan izin untuk itu maka tinggallah orang-orang ahli maksiat dari kaum mukminin di dalam neraka dan syafaat pun mulai diberikan kepada mereka. Syafaat itu macam-macam Bapak Ibu. Ada syafaatnya Al-Quran, ada syafaatnya puasa, ada syafaatnya sholat. Nge. Kalau syafaat-syafaat seperti ini, sejak di alam kubur sudah bisa berjalan. Nge. Sejak di alam kubur sudah bisa ber berjalan. Makanya disebutkan dalam hadis itu yang namanya malaikat itu mau datang lewat kepala tidak bisa, datang lewat samping kanan tidak bisa, datang lewat samping kiri tidak bisa, datang lewat kaki tidak bisa karena ibadahnya masya Allah gitu. Ya, jadi kalau untuk syafaatnya ibadah-ibadah tadi, apakah itu tilawatul Quran, apakah itu yang namanya puasa, apakah itu namanya sholat, itu sudah terjadi sejak di alamku kubur. Dan nanti ketika di padang mahsyar Bapak Ibu yang namanya surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran itu menaungi para pembacanya seakan-akan keduanya itu dua awan ghamamatan dalam bahasa hadis atau seakan-akan keduanya itu adalah dua kawanan burung yang terbang tanpa mengepakkan sayapnya jadi untuk menaungi siapapun yang membaca Az-Zahrawan. Apa Az-Zahrawan? Al-Baqarah sama Ali Imran. Okay. Nah, jadi terus ada syafaat lagi nanti ini namanya asy-syafaatul udhma di padang mahsyar. Ya, di padang mahsyar yang semua orang dalam kondisi kesulitan Bapak Ibu yang kemudian mereka datang ke Nabi Adam tidak bisa memberikan syafaat, ke Nabi Nuh tidak bisa juga, ke Nabi Ibrahim tidak bisa juga, terus ke Nabi Musa tidak bisa juga, Nabi Isa tidak bisa juga, baru ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baru beliau bisa memberikan syafaat itu disebut as syafaatul udhma. Itu terjadi di padang mahsyar. Jadi belum ada orang masuk surga masuk neraka belum. Nah, cuma yang syafaat dimaksudkan di sini adalah syafaat yang lain bukan dua tadi itu. Jadi syafaat ini baru terjadi setelah masing-masing orang masuk surga, setelah masing-masing orang masuk neraka. Jadi di situ ada orang-orang beriman, Pak. Berada di dalam Neraka. Nah, baru syafaat inilah yang berjalan. Syafaat itu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada seluruh orang beriman yang Allah memberi izin mereka untuk disyafaati. Satu ya. Jadi syarat syafaat ada dua. Syafaat itu kan hak mutlak Allah Subhanahu wa, taala. Bukan Nabi Muhammad yang memberikan, tidak bisa Nabi memberikan. Jadi syafaat itu hak mutlak Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Madzalladzi yashfa'u indahu illa bi biidnih. Surat apa itu? Ayat kursi. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa biidni. Siapa yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah taala kecuali dengan izin Allah. Kemudian dalam ayat yang lain Allah mengatakan qul lillahi syafa'atu jami'a. Katakanlah syafaat itu semuanya milik milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk mendapatkan syafaat ini ada dua syarat Bapak Ibu. <clears throat> Pertama, izin Allah taala kepada sang pemberi syafaat. Apakah itu para malaikat? Apakah itu para nabi? Apakah itu orang-orang soleh? Apakah itu teman-teman kita? Jadi Allah memberi izin kepada mereka. Kalau nggak memberi izin, tidak bisa. Yang kedua, ridho Allah kepada orang yang hendak disyafaati. Yang kedua ini Allah harus meridhoi orang yang mau disyafaati dan Allah hanya ridha kepada pelaku tahu tauhid. Makanya syafaat ini hanya diberikan kepada ahli tauhid. Kalau ahli syirik tidak bakalan mendapatkan syafaat ini, tidak bakal diridhai Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Dalilnya dalam surat An-Najm 26 Allah berfirman, "Wa kam mim malakin fis samawat." Betapa banyak malaikat di langit la tughni syafa'atuhum syai'a syafaat mereka enggak berguna sedikit pun illa min ba'di an Allah kecuali setelah Allah memberi izin liman yasha kepada siapapun yang dia kehendaki wa dan dia ridha ridhoi. Jadi syafaat ini bisa didapatkan dengan berapa syarat Bapak Ibu? Yang pertama apa? Izin Allah kepada sang pemberi syafaat. Siapa yang memberi syafaat di sini? Bisa malaikat, bisa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau nabi-nabi yang lain, bisa orang-orang soleh, bisa teman-teman kita, ya Makanya perlu di dunia ini kita sering-sering kumpul orang-orang baik Bapak Ibu. Nggih? Karena teman-teman yang baik itu kan kadang nang di konco kok gak ono ya gitu. Itu ketika begitu di dunia nanti di akhirat juga seperti itu, Pak. Kadang-kadang dia sudah wena lama di surga ya, sudah menikmati kenikmatan-kenikmatan surga baru eling loh nanti konco si fulan ya kok ndak enek Dicari, Pak. Di semua surga kok ndak ono. Coba sih nang neraka ngono neraka tiba di neraka, Pak. Nah, makanya di antara perkataan orang kafir itu andaikan saya dulu itu punya teman ya atau wala sadiqin hamim dalam surat apa itu? Surat apa Pak Andi? Surat Al-Qur'an. Iya. Jadi dalam surat Asy-Syu'ara ya, Allah berfirman tentang kondisi orang-orang kafir. Asy-Syu'ara 100 ya, ayat e, surat 26 ayat 100 mereka mengatakan famalana min syafi'in maka kami tidak mempunyai pemberi syafaat seorang pun wala sadiqin hamim dan tidak pula mempunyai teman yang akrab maksudnya apa teman akrab itu bisa memberikan syafa syafaat makanya Bapak Ibu nggih ya Allah kalau misalnya nanti panjenengan masuk surga ya mendapat nikmat dan tidak ada saya mau dicari Ya, bukan berarti ketika saya ini banyak ngomong, tak ini mungkin gitu ya. Bukan berarti ketika berbicara berarti pasti masuk masuk surga belum tentu juga, gitu kan. Dalam Iya, ya mudah-mudahan kita semua masuk surga nanti tanpa adab, tanpa hisab. Tapi kalau misalkan nggak ketemu yo ilingo gitu loh, nggih. Itu begitu. <clears throat> nggak dewi anda balas kalau dia pulsa sapi iya jadi ini Bapak Ibu nggih apa tadi ini itu teman akrab teman akrab ya jadi perbanyak teman-teman di di dunia yang soleh. Nah kalau teman-teman di dunia yang buruk ya percuma ya Kan kata Allah Ta'ala dalam surat Az-Zukhruf Al-akhillau yawma idhin ba'duhum li ba'din aduwun illal muttaqin. Jadi al-akhilla orang-orang yang bersahabatan karib pada hari itu sebagiannya adalah musuh bagi sebagian yang lain kecuali orang-orang yang bertakwa. <clears throat> itu surat Az-Zukhruf. Tafsirannya dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, ada khalilani mukminani sama khalilani kafiron. Ada dua sahabat akrab mukmin, ada dua sahabat akrab kafir. Nah, ini untuk dua sahabat akrab yang mukmin dulu. Yang satu meninggal dunia. Yang satu meninggal dunia. Setelah itu, setelah meninggal, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, temanku ini dulu teman yang baik, ahli sholat begini-begini. Jadi mati itu masih bisa berdoa Bapak Ibu. Ya. Nah, apakah tidak menyalahi firman Allah Taala yang mengatakan bahwa eh, eh, hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan, Masya makasih nak ya, jazakallah khairan yang mengatakan bahwa idza macal insan kalau manusia meninggal qata'a amaluhu maka terputus amalnya illa min salas kecuali tiga sedekah jariah ilmu bermanfaat atau anak soleh yang mendo mendoakan enggak tahu mungkin ini masuk pada ilmu bermanfaat paling ya yang jelas ketika mati ini dia berdoa kepada Allah ya Allah temanku ini loh ketika <clears throat> apa mereka ketika hidup itu orangnya soleh gini gini gini tolong jadikan dia istiqomah ya Allah sehingga nanti bisa ketemu terus mati hanya berjumpa dua-duanya itu ya dua-duanya berjumpa dua-duanya berjumpa kemudian saling berterima kasih sementara dua teman akrab yang kafir ketika dia meninggal salah satunya kan mendapat nih apa mendapat ancaman siksaan ya dia berdoa begini, ya Allah, temanku ini kurang ajar ya Allah. Ngajak saya maksiat terus. Jangan dibuat dia mendapat hidayah ya Allah. Matikan dia dalam kondisi kafir ya Allah, biar nanti ngerasa anu seperti yang saya rasakan gitu doanya. Tapi kalau mukmin itu ndak. Doanya kebaliknya ya Allah ketika dia mendapatkan nikmat temanku ya Allah dulu ngajak saya sholat dulu ngajak saya puasa gini ya Allah jadikan dia istiqomah jadikan dia apa sehingga nanti bisa kita ketemu kembali kembali seperti itu. Jadi itulah makna al akhillau yauma idzin ba'dhum li ba'dhin aduwwun illa al muttaqin. Jadi semua pertemanan pada hari kiamat itu menjadi permusuhan kecuali orang-orang yang ber bertakwa, saling mencari nanti. <clears throat> nah, syafaat itu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada seluruh orang beriman yang Allah mengizinkan mereka untuk disyafaati. Nah kalau misalnya Allah tidak memberi izin, tidak ridho, meskipun Rasulullah yang tidak bisa memberikan syafaat, syafaat. Nah, saya ulangi kepada seluruh orang beriman yang Allah mengizinkan mereka untuk disyafaati yaitu orang-orang yang mengenalnya, mengenal Allah. Yang keburukan mereka lebih mendominasi sehingga mereka harus masuk neraka. Setelah syafaat selesai, datanglah rahmat Allah terhadap makhluknya. Dia lebih mengerti tentang kondisi mereka semuanya. Dia mengampuni siapapun yang dia kehendaki dan menyiksa siapapun yang dia kehendaki pula. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah taala, ini menunjukkan kepada kita semua tentang pentingnya amal batin. Amal ba batin tentang pentingnya nih niat karena banyak orang melakukan amal soleh secara lahir soleh tapi karena niatnya tidak soleh maka percuma begitu jadi kalau kita membaca hadis tentang tiga orang yang terperosok, bukan terperosok, yang ter apa? Terjepit, terperangkap di dalam gua, itu kan menunjukkan bahwa amalan-amalan soleh yang rahasia, ya, itu kan sangat mendominasi untuk mustajabnya do donat apa doa. Jadi amalan panjenengan Bapak Ibu yang soleh, yang rahasia, amalan rahasia yang soleh, apalagi yang itu nanti mutaadiyah, apa mutaadiyah? Yang kebaikannya dirasakan banyak orang dan rata-rata amalan yang mutaadiyah ini tuh amal yang jariah. Begitu. Nah ini sangat mendominasi dikabulkannya doa saat kita kepe kepepet. Nah itu untuk amalan baik yang rahasia. Sementara amalan buruk yang rahasia ini sebaliknya itu sangat mendominasi kepada seseorang untuk murtad untuk meninggal dalam kondisi suul khotimah. Makanya pentingnya kita itu diperintahkan Allah Ta'ala untuk mensucikan hati kita. Jangan sampai hati kita itu memiliki niat-niat yang tidak tulus niat-niat yang tidak benar. Jangan sampai hati kita itu punya banyak penyakit, ya takabur, ya hasad, ya pendendam, ya dan lain sebagainya. Seperti itu. Itu bukan ciri-ciri penduduk sur surga. Sekarang orang punya hasad misalnya Bapak Ibu ya hasad. Hasad itu sebanyak apapun amal soleh yang dilakukan pelakunya habis itu amal soleh. Karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kum wal hasad, hindarilah ha, hasad, iri, dengki. Fa innal hasada yakulul hasanat karena hasad itu memakan kebaikan-kebaikan kama kulun narul hatab kama kulun narul hatab sebagaimana api memakan kayu bakar kayu bakar ketika dimakan api habis enggak habis seperti itulah amal soleh ketika dimakan ha hasad takabur juga seperti itu sombong ujub merasa lebih baik dari yang lain baik dengan hartanya baik dengan penampilannya baik dengan pokoknya merasa lebih baik dari yang lain kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apa la yadkhulul jannata tidak bisa masuk surga maka nafi qalbihi siapapun yang dalam kalbunya mithqalu dzarratin min kiber ada sebesar biji sawi dari rasa takab takabur sombong itu biji sawi pak nggak bisa masuk surga dan ini harus biji biji sawit gitu kan dan ini biji semangka naudzubillah Yaumatu belas sarair surat apa itu jadi pada hari kiamat nanti itu yang namanya semua amalan rahasia itu diudal-udal, dibongkar sama Allah Subhanahu wa, taala. Yaumatu belas sarair pada hari ketika semua yang rahasia dibongkar sama Allah Taala. Makanya betapa baik kalau ketika yang dibongkar itu yang baik-baik. Nah inilah Bapak Ibu kadang-kadang uh, ini berkaitan dengan orang ketika pikun dan berkaitan dengan detik-detik terakhir sebelum orang meninggal dunia. Itu biasanya kan alam bawah sadar yang berjalan waktu itu gih. Makanya kalau orang itu biasanya berbuat baik, berbuat baik, lu apa luar dan dalam baik, itu nanti yang keluar yaitu ketika pikun, ketika dia sakaratul ma maut. Bapak Ibu pernah tidak mendapati orang ditalkin disuruh mengucapkan la ilaha illallah tapi tak malah misoh misoh, malah misu misu, malah ngomong-ngomong kotor ya malah minta sesuatu yang pada waktu itu mungkin sangat tidak pantas untuk dipinta gitu kan dan Bapak Ibu pernah mendengar, melihat tidak orang pikun ngomel-ngomel karpet dewe setiap ada orang diomelin ada tidak seperti itu itu karena kembali kepada amalan-amalan yang terda terdahulu. Makanya amalan-amalan yang yang yang yang yang apa? Yang yang yang ya tadi itu amalan yang baik lahir batin itu nanti sangat mendominasi saat kita sudah tidak sadar saat sudah kita pi pikun ada seorang perawi hadis itu namanya Ibnu Abi Sulaim perawi hadis dia tukang azan pak tukang azan ketika dia pikun ya makanya setelah dia pikun ini kan hadisnya kan doif gak diterima kan karena sudah tidak bisa membedakan mana yang sahih mana yang doif tapi kalau sebelum itu dia siqoh diterima hadisnya nah ketika dia pikun ini ya orang pikun itu kan ya namanya pikun kan sudah rufi'a anhul qalam kan Bapak Ibu nggih, sudah enggak dicatat amalnya, sudah diangkat sudah seperti orang gila gitu. Tapi ini ketika dia sudah pikun seperti itu tetap yang dia lakukan itu adalah amalan-amalan baik sisa-sisa dulu yang biasa dia kerjakan. Jadi ketika waktu duha sekitar jam 9 dia naik menara dan azan gitu. Ya, dan nanti ada orang-orang coba panjenengan, biasanya orang habis dioperasi kalau biosnya bios total, itu kan ada ruangan khusus bagi orang-orang yang baru mulai siuman ya kan. Nah, itu coba jenengan di sana. Lak lucu gitu. Jadi semua rahasia itu kadang diomongkan orang itu. Kalau dia orang yang nggak baik, suka nyimpen ini, suka nyimpen itu, tuh rahasia keluar semua. Tapi kalau orangnya itu bagus pak, yang keluar itu zikir, yang keluar itu nasihat-nasihat, yang keluar itu malah murojaah kadang-kadang. Ada teman itu dia kecelakaan pak, hilang pokoknya itu, nggak sadar. Itu yang keluar apa? Bacaan Quran murojaah gitu, masya Allah gitu kan. Nah itu itu tergantung kepada keseharian kita. Makanya mari mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dan kita berusaha minta kepada Allah dan berusaha juga semoga kita dibuat soleh luar dan dalam. Dibuat amal kita itu secara lahir dan batin adalah benar-benar untuk Allah Subhanahu <clears throat> wa taala. Makanya di antara doa para ulama itu Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati. Rupanya sarirati itu bahasa Arab, Pak Allahumma ja'al sarirati ya Allah jadikanlah sarirah tadi kan jamaknya as-sarair kan yaumatu belas sarair itu mufradnya sarirati Allahumma ja'al sarirati ya Allah jadikanlah batin saya amal saya yang rahasia khairun lebih baik min alaniyati daripada yang kelihatan ya jadi jadikanlah amalan saya yang rahasia, yang tersembunyi, batin saya juga termasuk di sini lebih baik daripada yang kelihat kelihatan. <clears throat> nah, sekarang hadisnya. Dari Abu Said Al-Khudri, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Amma ahlun nari ladzina hum ahluha" Adapun penduduk neraka yang mereka memang betul-betul penduduk aslinya. Apa maksudnya? Jadi neraka itu ada penduduk asli, ada penduduk tidak asli, Pak. Penduduk asli itu yang abadi di dalam neraka. Penduduk yang tidak asli itu penduduk surga tapi mampir ke dalam neraka. neraka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Amma ahlun nar alladzina hum ahluha." Adapun penduduk neraka yang memang betul-betul penghuninya, fa innahum la yamutuna fiha wa la yahyaun. Sesungguhnya mereka tidak mati di sana dan tidak hidup. Nauzubillah, Pak. Tidak mati, tidak hidup. Makanya itu diantara doa orang ketika dia sudah saking bencinya kepada seseorang yang zalim ya Allah jadikan dia pingin mati tapi tidak bisa mati gitu. Karena itu apa? Sulit sekali, berat sekali itu siksaan yang luar biasa. pingin mati tapi tidak bisa mak mati. Orang itu kan ketika dia sumpek anggapane bunuh diri kan langsung selesai masalah kan wis gak ono utang gak ono apa tapi ya naudzubillah ya neraka nah makanya kadang-kadang orang itu saking sakitnya pingin mati tidak bisa mati pak itu yang luar biasa fa innahum la yamutuna fiha wa la yahyaun maka mereka tidak mati di dalamnya dan tidak hidup walakin nasun asabat humun naru bidzunubihim <clears throat> tetapi orang-orang yang masuk neraka karena dosa-dosanya. Jadi ada penduduk surga, Pak. Mereka penduduk surga tapi memiliki dosa-dosa. Ya namanya orang kan. Namanya orang yang mudah-mudahan kita ini ya berdosa cuma yang nggak banyak-banyak gitu loh. Andaikan berdosa segera di tobati segera diistighfari segera minta keha kehalalan jangan ditunggu lama-lama walladzina idza fa'alu fahisyatan aw dzalamu anfusahum zakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun waladzina dan orang-orang idza fa'alu fahisha ketika melakukan perbuatan keji au dzalamu anfusahum atau menzalimi dirinya zakarullah langsung ingat Allah astagfirullah ya Allah enggak benar ini fastaghfaru lidzunubihim segera mereka beristighfar atas dosa-dosanya wa may yaghfiru dzunuba ilallah dan siapa yang memang bisa mengampuni dosa-dosa kalau bukan Allah gitu kan walam yusirru ala ma terus mereka enggak terus-menerus melakukan dosa mereka wahum ya'lamun ketika mereka tak tahu jadi siapapun Bapak Ibu kalau sudah melakukan kesalahan langsung segera beristighfar jangan ditunggu berlarut-larut segera minta kehalalan kalau memang menzalimi orang begitu nah karena apa? Kalau karena kalau tidak ditobati segera numpuk, Pak. Seperti ini, walakin nasun asobat humuna rubidunubihim. Tetapi orang-orang yang masuk neraka karena dosa-dosanya. Jadi mereka ini penduduk surga tapi memiliki dosa-dosa yang menjadikan mereka harus disucikan dulu dalam neraka neraka fa amatathum imatatan maka mereka dibuat mati satu kali mati nah mati itu kan sekali saja kan yaitu berpisahnya roh dengan jasad secara umum begitu tapi buat pelaku maksiat dari ahli tauhid mereka matinya dua kali mati di dunia ketika apa keluarnya roh dari jasad mati yang kedua mereka ini dibuat mati di neraka biar tidak merasakan azab. Kenapa, Pak? Karena kalau orang kafir itu kan la yamutu fiha wala yahya, tidak mati di dalamnya dan tidak hidup. Kemudian pada salah satu ayat termasuk ayat ruqyah kalau dibacakan kepada jin wah enggak karu-karuan innalladzina kafaru biayatina saufa nuslihim nara sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami akan kami masukkan ke dalam neraka kullama nadijat juluduhum setiap kulit mereka matang badalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab naudzubillah setiap kulit mereka matang kami ganti dengan kulit yang baru agar mereka merasakan azab gitu kan ini maknanya apa berarti orang kalau mati Pak dipotong-potong nggak terasa gitu loh dipotong-potong tidak tera, terasa dan orang kalau luka bakar sampai dalam itu nggak terasa sudah makanya diganti oleh Allah dengan kulit yang baru biar apa biar merasakan sik siksanya naudzubillah nah itu untuk orang kafir nah untuk orang yang beriman ketika sudah siksaannya setara dengan dosanya wis dibuat mati sama Allah Subhanahu wa wa taala. Makanya orang-orang kafir itu komplain kepada malaikat penjaga neraka. Siapa namanya? Hah? Malik. Komplain kepada malaikat Malik disebutkan dalam surat Az-Zukhruf ayat 77. Orang kafir kan tidak mati, tidak hidup. Terus ya. Tidak ditambahkan kecuali a azab fadzuqu rasakno fadzuqu falan nazidakum illa azaba kami enggak nambah kepada kalian kecuali a azab yang ditambah itu azab naudzubillah nah ketika melihat orang-orang yang beriman kok mati loh e gitu nikmatilah tidak merasakan azab kok dewek-dewek kata mereka mereka berkata kepada malaikat Malik ya Az-Zukhruf 77 wanadau mereka manggil ya malik wahai malik liyaqdi alaina rabbuk ya, wanadau mereka memanggil ya malik wahai malik liyaqdi alaina rabbuk wastalah biarkan robmu membinasakan kami saja Wastalah Malik biarkan Allah itu Enggak bilang Allah Tuhan kami, tapi Tuhanmu. Enggak kurang ajar. Padahal kafir sudah. Liyaqdi, biarlah mematikan alaina kami, Robbuka Tuhanmu. Enggak direken sama malaikat Malik. Lama baru balas pak. Jadi katanya balas itu setelah 40 ribu tahun. Ada yang mengatakan balasnya itu setelah satu umur dunia. Tidak tahu dunia ini berapa umurnya ini. Jadi jawabnya itu apa? Innakum makisun. Kalian tuh abadi kapok kon ya gitu. Jadi innakum makisun kalian tuh abadi di sana lah bukan jalan-jalan metu cek wenae gitu kan. Jadi itu surat Az-Zukhruf ayat 77. Makanya di sini hum imatatan mereka dibuat mati satu kalimat mati. Kenapa dibuat mati? Biar nggak merasakan a azab hatta idza kanu fahman hingga ketika mereka sudah menjadi faham arang ya kalau dalam bahasa Arab itu Pak kalau panjenengan umroh sebentar lagi nggih itu nanti kan biasanya kan beli kebuli sama ayam kan itu ada syawaya ada faham nah yang faham ini lebih mahal syawaya itu yang dipanggang dinyos apa besi diputer itu ya enak tapi lebih enak yang faham. Faham itu nanti tuh dibakar pakai arang. Terus setelah itu ditutup pakai gerenjeng. Apa tuh gerenjeng? Tahu ini? Dalam? Iya, yang dulu itu ketika kita dapat gotri itu kan dibadil-badilan di badewe itu. Itu gerenjeng. <laughs> Sekarang sudah gak ada ya. <laughs> iya, itu faham. Ya, di sini hatta idza kanu fahman hingga ketika mereka sudah menjadi arang naudzubillah udzinalahum fisyafaati mereka diberi izin mendapat syafaat jadi ini dalil bahwa ada orang-orang beriman penduduk surga tapi masuk neraka neraka baru kemudian diberi syafaat untuk masuk ke dalam sur surga faji abihim dobair dobair maka mereka didatangkan ya berkelompok berkelompok fabuthu ala anharil jannah kemudian mereka ditebarkan di sungai-sungai surga Faqila maka dikatakan ya ahlal jannah he penduduk surga afidu alaihim siramono mereka itu disirami ya Fayam butun maka mereka pun tumbuh pak. Yang asalnya tadi arang disirami dengan air surga. Fayam butun nabatal hibbah maka mereka pun tumbuh seperti tumbuhnya biji takunu fi hamilisail yang ada di bawah yang dibawa oleh aliran banjir. Bapak Ibu kan tahu ya. Jadi ini menunjukkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ahli biologi gitu kan. Di zaman itu loh. Jadi menunjukkan sesuatu yang paling cepat sekali tumbuhnya kan biji kan. Ketika biji tumbuh perhatikan cepat sekali. Jadi mereka yang asalnya arang itu kemudian disiram dengan air surga itu langsung cepat pak tumbuhnya. Begitu. Ya hadis riwayat Muslim. Sementara hadis berikutnya kok masih banyak ya. Ya wis kalau gitu sampun. Nggih. Nanti dilanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ya ada pertanyaan kan nggih? Sudah Isa kok. Ya kita tambah satu hadis saja dari Jabir bin Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda inna qauman yukhrajuna minan nar ada sekelompok orang yang dikeluarkan dari neraka. Naudzubillah. Mudah-mudahan bukan kita ya. Insya Allah kita semua masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Amin. Ya. Yahtariquna fiha mereka terbakar habis dalam neraka illa darati wujuhihim kecuali lekukan-lekukan wajah mereka. Nah ini nanti dalam riwayat lain karena bekas sujud hatta yadkhulunal jannah hingga mereka masuk sur surga. Jadi nanti Bapak Ibu pada hadis berikutnya nanti dijelaskan bahwa e, neraka itu memakan semua tubuh kecuali anggota-anggota su sujud. Maknanya apa? Berarti orang yang orang yang nggak pernah sujud masuk surga tak kira-kira? Wah ini masuk surga, eh, ini masuk neraka aja ahli sujud masih masuk neraka kan cuma keistimewaannya anggota wudhu dan anggota sujud kan sama gitu anggota wudhu dan anggota sujud adalah sah sama itulah yang nanti diharamkan Allah Ta'ala kepada neraka untuk memakannya hei iya, neraka makan semua kecuali anggota-anggota su sujud mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan saya dan Bapak Ibu semua orang-orang yang masuk surga tanpa adab tanpa hisab dan tidak pernah merasakan yang namanya panasnya api neraka baik neraka dunia maupun neraka akhir akhirat. Amin. Terima kasih. Ini saja Bapak Ibu pertemuan malam hari ini mudah-mudahan bermanfaat dan saya akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.